Ada orang yang mengatakan gimana dengan tahdiran Syekh Robi? Ini juga banyak menyebar nih. Ya. Ya memang Syekh Robi, hafizahullah uh, pernah ya mengucapkan kalimat-kalimat yang berbentuk tahdir kepada beliau. Namun secara lafaz saya sendiri tidak mengetahui ya. Karena itu juga merupakan penukilan sampai tersebar ada istilah-istilah itulah yang antum ketahui ya tapi secara lafaz itu penukilannya dari Hani Buraik Hani Buraik sudah diketahui siapa dia ya dan itu pun Hani Buraik sendiri ketika dia menyampaikan kalimatnya dia mengatakan ini bukan tahzir ini nasihat orang tua kepada anaknya jadi dia sendiri yang menafikan gitu nah namun terus ter ternukil dari satu kepada yang lain nah dan setelah itu sempat terjadi pertemuan anak sendiri bertemu dengan Syekh Robi, hafizahullah bahwa uh, peringatan itu dibangun di atas apa yang disampaikan pada beliau selama dia melakukan hal itu maka uh, tahdir itu tetap kalau tidak maka tidak berjalan hal tersebut nah jadi semuanya berdasarkan penukilan sama halnya seperti apa yang apa yang terjadi belakangan ini tahdir terhadap Syekh Muhammad Al-Imam uh, hafizahullah disebabkan karena penand penandatanganan wathiqah yang kemudian beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang ternyata itu tuduhan yang yang palsu yang tidak benar. Beliau melakukan itu karena terpaksa. Siapa yang mengetahui kondisi nyaman maka dia akan mengetahui hal tersebut. Namun penukilan disampaikan pada Syekh Rabi disampaikan pada Syekh Ubaid rahimahullah dan itu penukilan yang tidak benar. Demikian pula yang yang terjadi dari penukilan-penukilan yang disampaikan pada Syekh Rabi tentang Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali yang menyebabkan terjadinya uh, perselisihan di antara para ulama, para masyayikh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menyatukan mereka di atas al-haq. Semuanya berdasarkan penukilan-penukilan. Ya. Sehingga apabila penukilan tersebut tidak benar, alhamdulillah, maka asal seseorang adalah selamat dari penyimpangan. Naam dan uh, asal dari jarah yang terjadi dari kalangan para masyayikh semuanya dibangun di atas illah. Fal hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama dengan illatnya Apabila ada illat maka hukum berlaku. Apabila tidak terdapat illat maka hukum tersebut tidak berlaku.